Jazakumullahu khairal jazaa. Semoga Allah semoga Allah memberikan kebaikan kepada beliau yang telah menyampaikan materi ilmiah tentang ilmu hisab dan rupiah di dalam menetapkan awal ibadah berpuasa dan ibadah berhari raya untuk umat Islam khususnya di negeri kita yang tercinta Indonesia ini. Memasuki sesi tanya jawab. Ada yang bertanya mana yang lebih bagus sholat id di masjid berdasarkan rukyah melihat hilal yang sunnah atau sholat id di lapangan berdasarkan hisab yang bid'ah. pertama ini jawab jelas. enak mana nikah dengan wanita cantik tapi miskin atau dengan wanita kaya tapi jelek. kita jawabnya, kita jawabnya. Uh, lebih baik mana sholat di masjid berdasarkan ruya yang sunnah atau sholat di lapangan berdasarkan hisab yang benar. Masalah sholat di mana itu masalah kedua. Masalah yang lebih penting daripada itu adalah apakah keduanya dilakukan pada hari yang sama atau dilakukan pada hari yang beda. Jika dilakukan pada hari yang sama, maka sholatlah di lapangan. Karena pada hari yang sama, jelas pada hari yang sama. Tapi kalau pertanyaan semacam itu jelas-jelas itu adalah dua hari yang berbeda. Maka kalau Anda menetapkan hari raya menggunakan hisab, maka itu bukan hari raya. Itu adalah satu ketetapan yang salah. Pada sekalian, sekarang tanggal 29 misalkan. Secara hisab besok tanggal 1 Syawal misalkan. Ternyata nanti sore jelas nggak kelihatan. Kata Rasulullah Besok tanggal 30. Besok itu buat tanggal 30 Ramadan, bukan tanggal 1. Maka jadikan besok tanggal 30 Ramadan dan berhari raya lusanya entah ketemunya di lapangan, entah ketemunya di masjid. Karena kalau hanya berhari raya besok, dengan waktu besok di lapangan lusa di masjid. Iya, besok di lapangan dan besok itu tanggal 30 Ramadan. ini bukan tanggal satu Syawal ini bukan tanggal satu Syawal jadi ini masalah-masalah yang muncul di lapangan tentang masalah tatkala kita itu memunculkan hal-hal yang berbeda akan menjadi muncul hal-hal yang jangan teman jadi inti masalah tempat masalah dua yang paling tidak adalah apakah tatkala anda sholat sudah berdaya ataukah seharusnya memang masih tanggal 30 Itu masalah yang perlu dijawab sebelum untuk menjawab sholatnya di mana. Allah ya. Allah Baik, pertanyaan yang berikutnya Jika di tempat atau daerah saya masyarakatnya tetap mengotot dengan kita, Apakah kita menjadikan sholat id sendiri yang menyebabkan perbedaan umat di atas perpecahan apa bagaimana? Para saudara sekalian, dulu para ulama kita mengatakan satu dosa dosa itu adalah pengecut. Kesalahan itu adalah pengecut. Gak pernah datang sendirian. Dia kalau datang mesti rombongan rame-rame. Gak pernah sendirian. Apa nggak ada para ulama? Kalau ada orang melakukan kesalahan, mesti berbuntut kepada masalah-masalah berikutnya. Itu adalah satu konsekuensi satu kesalahan syar'i. Contoh, kalau ada orang pakai baju baru, terus ditanya sama, sama temannya, wah bajunya baru, beli di mana? Di Jakarta, padahal enggak, belinya di mana? Dia ngomong di Jakarta, bohong pertama. Apakah dengan bohong pertama cukup? Enggak, akan muncul besar-besar berikutnya. Tadi jawab Jakarta, lu kenapa di Jakarta? Seminggu yang lalu, bohong dua. ini. ya. Naik apa? Kereta, bohong ketiga. Berikutnya tak pasar mana? Tanah Abang, bohong keempat. Oh gitu ya. Ada urusan apa di Jakarta? Kunjung teman, bohong kelima. Gitu kan. Jadi gara-gara satu kebohongan merembet kebohongan satu dua tiga. Itulah dosa dan itulah salah. Para ulama mengatakan dosa itu pengecut kesalahan itu pengecut nggak pernah datang sendirian. Oleh karena itu, dia tidak merembet jangan salah. dengan salah. Lah, permasalahan ini yang kadang salah akhirnya muncul banyak masalah di belakangnya yang kadang-kadang kita sulit untuk jawab. Gara-gara menyisihi pemerintah menggunakan hisab, akhirnya banyak kasus di lapangan yang kadang-kadang rumit untuk jawab. Kayak tadi, kalau masalah kalau saya sudah tahu kalau menggunakan hisab itu nggak boleh yang menggunakan hisab sendiri keputusan pemerintah tapi di masyarakat saya itu di masyarakat saya jadi itu kalau semuanya sholatnya pakai patokan hisab kalau saya sholatnya nggak ikut dengan mereka malah membuat kekacauan tersendiri kekacauan dan kekacauan apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Saya mau bertanya Pertanyaan semacam ini saya tidak bisa menjawab tahu. Saya akan melihat orang per orang, kasus per kasus. Ini masalah ini sangat berbeda antara kita memberi jawaban kepada tokoh sunnah berarti masyarakat semacam itu seandainya dia tidak ikut dia akan terdepak dari kajian dan kita akan membedakan antara apabila itu adalah orang biasa mau ikut mau baik ikut monggo itu beda antara satunya yang lain melihat pada masalah-masalah syar'i yang yang ada. Tapi apabila ada kasus yang memang benar-benar semacam itu, saya tetap mengatakan hukum asalnya sholatlah pada waktu yang tepat. Maksudnya benar-benar sesuai dengan keputusan pemerintah. Kalau memang itu nanti akan berdampak sesuatu yang sangat berat, maka konsultasi secara khusus secara sendiri itu yang bisa saya jawab dan saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Ya jawaban secara umum melihat jadi banyak kasus-kasus di lapangan yang fakta atau faktornya terjadi karena hal ini. Wallahu Pertanyaan berikutnya, puasa dan lebaran adalah ibadah. Kenapa dikaitkan dengan pemerintah? Puasa dan wilayah adalah lebaran kenapa dikaitkan dengan pemerintah? Ya. Kenapa dikaitkan dengan pemerintah? Jawabannya, ibadah haji adalah ibadah. Kenapa dikaitkan dengan jadwal keberangkatan pesawat terbang? Iya usah, karena untuk berangkat ke sana butuh jadwal pesawat. Saya katakan begitu juga untuk menetapkan kapan hari raya untuk siapa yang menetapkan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang berhak menetapkan? Itu aja. Sekarang pertanyaannya, pokoknya hari raya ya, puasa iya. Kan menetapkan awal puasa butuh masa setiap pribadi dulu mau menetapkan. Saya belum lihat kok. Besok kalau lihat sudah tinggi berarti puasa. Saya buta kalau puasa puasa dong kalau kelihatan itu. Yang satu saya di penjara, tak puasa puasa, kacau balau kalau urusan macam itu. Harus ada pengendali siapa yang memutuskan. Lah, kalau kita tidak ngomong siapa yang memutuskan, itu nggak pakai perasaan. Kalau mengatakan kemudian sudah dan terlalu banyak. Kalau mengatakan Pak Kiai, Pak Kiai terlalu banyak. Yang menetapkan yang kopian putih, anak sesama banyak yang putih gitu ya. Yang menetapkan yang pada sorban banyak juga. Kembalikan kepada firman Allah, kembalikan kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kembalikan kepada keterangan para ulama. Kita mulai bukan orang nasional ya Allah ya Saya belum pernah mendapat uang sebanyak pun dari Kementerian Agama Muslim ini. Saya tidak pernah nggak diiming-imingi jabatan apapun untuk ngomong semacam ini. Wallahi itu adalah urusan lain. Tapi Allah dan Rasulnya yang menuntut kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya yang mengatakan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum yang mengatakan fakrahu wa amala wa la tanzi'u yadam min ta'ah yang mengatakan as yawma tasumun wa fitru yawma tuktirun wa lalaha yawma tuktirun seandainya wallahi wa'alaikum Seandainya pemerintah, seandainya Rasulullah mengatakan urusan hari raya tanya Pak Kiai, saya ada manut Allah dan Rasulnya tanya Pak Kiai. Tapi Allah dan Rasulnya mengatakan ikuti pemerintah, maka kita perlu mengikuti perintah karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau persidangan itu mengambil suara yang banyak? apa voting walaupun batin apakah tetap ikut hari raya pertama kali sekalian letakkan jika itu di kaki jangan di mata sekarang lihat lapangan fakta yang ada di depan kita jika itu dibahas kalau itu prediksi kuat akan terjadi jika nanti suatu ketika ada orang bisa mendarat di matahari Bagaimana cara sholatnya? Jangan dibahas karena orang nggak mungkin kemana Jika, oh jika ya, jika, jadi gitu ya. Saya katakan pemerintah kita lah semoga Allah menambahkan kepada mereka tauhidnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka inayahnya. Semoga Allah memberikan kepada mereka para teman-teman dan orang-orang sekeliling yang bisa membawa mereka kepada kebenaran. Yang kita husnul kepada pemerintah bahwasanya mereka cara menanamkannya sudah benar yaitu menggunakan cara hikmah buktinya buktinya mereka pada tanggal 29 menyebarkan ke seluruh penjuru Nusantara di 27 titik rupiah untuk rupiah dan menghimbau kepada para wakil-wakil kaum muslimin baik partai maupun organisasi untuk ikut rupiah Kemudian pemerintah kita menampung semua hasil ru'yah, menampung semua hasil ru'yah. Dibawa ke sidang mana? Di Jakarta. Ditampung apakah ada yang melihat ataukah tidak ada. Adapun kemudian sidang isbat itu namanya isbat hisab ru'yah karena memang ilmu hisab bisa digunakan untuk bantu. Kan itu ya? Jadi kalau berbantu secara kalian berapa? Karena semua para jemaat sekalian, kalau jenengan melihat sidang isbat, pernah lihat sidang isbat nggak? Itu akan dibaca kalender Muhammadiyah, kalender NO, kalender Persis, kalender Wasiliyah, kalender Menara Kudus, kalender ini, kalender itu, kalender kalender kalender kalender kalender teori hitam ini, kalender hitam itu, teori hitam ini, teori hitam itu dibaca semua. Kemudian ketetapan negara sebelah, ketetapan negara Malaysia, ketetapan negara Brunei, ketetapan negara berdasarkan pada hitam ini digabungkan dengan hasil rukyah. Kalau sepakat, alhamdulillah. Baik sepakat iya atau sepakat tidak. Tapi kemudian kalau benturan, sikap pemerintah kita tetap rukyah. Dan bukti yang paling nyata tahun kemarin. Tahun kemarin itu pemerintah kita membuat satu putusan heboh, yaitu menetapkan hari raya menyisihi jadwal kepresidenan. Presiden itu kalau mau sholat dari tujuannya jam sekian jam, jam sekian datang ke masjid istiqlal kemudian sholat dari jam sekian dari jam sekian itu presiden itu bakal jatah kayak kita kalau kita nyantai itu presiden itu per jamnya ada jadwal harus ketemu sama siapa jadi harus ketemu sama siapa waktunya mandi waktunya minum susu waktunya makan ada jamnya ada jamnya kan sembarangan jadwal kepresidenan ternyata menteri agama menyisihi jadwal kepresidenan. Jadwalnya hari ini kritik gak nggak pak nggak jadi besok gitu nggak jadi. Subhanallah penetapan sesuai dengan kaidah kaidah syari. Baik itu pertama itu fakta di lapangan yang kita temukan pada menteri agama kita. Yang kedua jika nah, itu jika ya jika jika suatu ketika nanti pemerintah kita itu menetapkan dengan cara yang salah atau jelas-jelas salah atau ini atau itu maka saya katakan saya katakan pada kalian ikuti keputusan pemerintah dalam masalah ini Sallallahu alaihi wasallam in falakum walahum wa in akhtau falahum alaihim jika mereka benar, maka pahala untuk mereka, pahala untuk kalian. Jika mereka salah, pahala untuk kalian, nah, Dunia untuk mereka. Enak jadi makmum itu. Oh, ya. Tak usah repot-repot. Jika benar, Alhamdulillah kita sama-sama dapat pahala. Jika salah, dosa ya tanggungan pak. Aku oleh pahala. Lagi kita oleh enak. Allah. Enak jadi makmum. Namun juga Imam tambah utamawi dijadikan untuk diikuti. Rasulullah SAW mengatakan, yani al-imamu Minun imam itu adalah sebagai jaminan. Jika dia benar, dia berdosa, dia dia ber, dia berbuat baik, masyarakat pun baik. Kalau dia salah, maka dia berdosa, masyarakat terbaik. baik. Dalam masalah-masalah yang semacam ini, karena memang masalah ini butuh satu orang yang menetapkan. Oleh karena itu, Alimah Abdul Bar mengatakan dalam kitabnya Tamim, kitabnya Tamim mengatakan jika suatu ketika pemerintah yang menguasai Eropa salah menentukan waktu hukum. Alim Abdul mengatakan, jika suatu kondisi pemerintah, maksudnya pemerintah yang menguasai Eropa, entah dulu, entah sekarang, kalau sekarang Saudi, itu salah menentukan waktu hukum. Kemudian orang itu hukum tanggal 8. Seharusnya kan tanggal 8 itu. Tapi ketetapan dari pemerintah sebagai tanggal 9. Maka kata Imam Abdul Bar, para ulama sepakat haji kaum muslimin saat itu sah. Bahkan kalau ada orang mengatakan pemerintah salah, saya ukur besok. Dewian, hajinya batal. Dengan kesepakatan para ulama. Kenapa? Urusan semacam ini para jemaat sekalian bukan urusan personal. Urusan semacam ini urusan pemerintah yang menetapkan kapan terjadi ini, kapan terjadi itu. Adapun masing-masing menentukan hari wukuf, wallahi seandainya Saudi itu Indonesia, saya yakin wukuf di Arab pada hari. Rebu ada yang wukuf satu bis, Kemis ada yang wukuf dua bis, Jumat banyak, Sabtu banyak. Alhamdulillah Saudi dijaga oleh Allah tidak semacam itu. Sampai sekarang. Wallah. Ya. Berikutnya, apakah konsep ini sudah disosialisasikan kepada anggota sidang Isbat Nasional dan Menteri Agama? Allah ibadah sekalian Satu yang saya tunggu sejak dua tahun yang lalu setelah meluncurnya buku ini adalah saya tunggu siapa yang akan melakukan dialog ini. Sebagaimana perdebatan panas yang muncul setelah buku pertama saya keluar matahari mengelilingi bumi. Dialog perdebatan dengan para profesor dan doktor PhD fisika sering saya lakukan di mana-mana. Anehnya buku ini keluar adem ayam. antum ayam gitu ya, adem ayam. Uh, eh, padahal sebelumnya dialog sama salah satu dan ya beberapa kali saya gelar. Salah satunya adalah dengan salah satu profesor Tetap yang beliau adalah ahli hisab dan anggota salah satu majelis yang agung di salah satu organisasi yang agung. Eh, namun setelah dibuatnya buku saya lihat di internet tentang masalah ini ada yang kayaknya mengisyaratkan ke buku ini tapi pembahasannya muter-muter ke arah yang sudah dibahas saya katakan tidak usah perlu ditanggapi tidak usah perlu untuk ditanggapi Adapun tentang masalah Kementerian Agama yang jadi masalah pada saat sekalian di Kementerian Agama itu adalah permasalahan mereka ahli hisab sendiri masih berbeda pendapat Kemudian yang mengenai masalah yang mereka lakukan sekarang adalah bagaimana agar bisa menyatukan antara konsep hisab dan ruhiah. Tapi banyak yang belum menyampaikan kepada mereka ini untuk masalah semacam ini. Mudah-mudahan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita pada waktu-waktu yang akan datang. Dan Pertanyaan berikutnya Di dalam buku Antum Halaman 52 Syekhul Islam berkata, agama Islam, agama kita tidak butuh pada hijab. Maka pada poin A, menggunakan hijab adalah cara orang-orang Nasrani dan Ahlu Bid'ah. Pada halaman 250, ditulis Ilmuhisab bisa membantu proses hilal untuk menentukan fokus posisi munculnya hilal. Kelihatannya kontradiksi, eh, padahal posisi hilal itu bisa dilihat dari beberapa hari sebelumnya, tanggal 25, 26, 27, terbenamnya bulan itu, dan akan muncul tanggal satunya tidak jauh dari itu berarti sudah bisa dilihat tanpa menggunakan imam hijab. Pertanyaan yang sangat bagus Jazakallahu khairan Saya sangat berterima kasih sekali kepada semua akhwat Yang mengoreksi Mendialogkan semua yang saya tuliskan Di majalah maupun di dalam buku Maupun dalam kajian-kajian saya Semoga Allah merahmati semua orang yang menunjukkan kesalahan tapi pada satu hal yang perlu dibenarkan dari Bahwasanya manusia adalah tempatnya salah, tempatnya lupa. Dan itu sangat nampak pada manusia. Salah satu hal unik dalam masalah ini adalah apa yang terjadi pada Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Majmu' Syarh sebagai Sebagaimana cerita kepada Imam Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Beliau beliau mensahihkan hadir semua hadir di halaman berikutnya beliau melemahkan. Kok bisa wajib orang yang ngerti dunia tulis menulis ya, sangat sadar bahwasanya itu terjadi. Orang yang nggak ngerti dunia tulis menulis, ya, waduh, gimana orang ini? Gitu ya. Halaman ini hadis itu sahih. Di halaman berikutnya pindah satu lembar lemah. Itu cuma mungkin terjadi. Karena penulisan itu terkadang terpotong waktu jeda yang lama. Pada waktu mengatakan hadis ini sahih, kemudian sibuk ngajar, sibuk jihad, sibuk ini, sibuk itu, balik nulis lagi enam bulan lagi. Enam bulan mulai nulis, melihat hadis itu dilemahkan, nggak sadar kalau sebelumnya sahih. Tentu dia seperti. Apalagi manusia itu ilmunya berkembang satu dengan yang lain berbeda dan berkembang. Baik, pun yang ada di sini, saya lihat bahwasanya antara yang saya katakan di halaman 52 dengan saya katakan pada halaman 5, 250 nggak ada perbedaan. Bahwasanya ilmu kita adalah cara orang-orang Nasrani dan Ahlul Bid'ah. Saya mengatakan agama kita tidak butuh kitab sebagaimana yang ada pada ilmu kita pada ahli kitab yang mana mereka menggunakan menggunakan waktu puasa dan buka menggunakan cara hisab. Kenapa orang-orang Nasrani mereka menggunakan kalender huh? apa? Kalender masih Untuk menetapkan bulan puasa mereka menggunakan apa? Hisab menentukannya. Kenapa? Bagaimana cara kita menentukan awal hari, awal bulan September dengan tanggal 30 bulan Agustus? Mana caranya? Saya tanya sekarang. Sekarang tanggal 30 Agustus. Besok tanggal 30 eh, tanggal 1 September. Gimana cara menentukannya? Gak ada tanda-tanda alam yang bisa menentukan sekarang matahari terbit di timur di situ, besok matahari terbit di timur di situ. Itu lah. Ya, gini tuh. Nah, paham gak? Jadi mereka membedakan antara dua hari ini bulan lama, ini bulan baru. Itu hanya dengan patokan kita astronomi. Perhitungan hisab astronomi. Dan itu sangat berbeda dengan kalender Islam menentukan perbedaan bulan itu dengan gejala alam yang sangat nampak. Kalau kemarin itu hilal masih kelihatan sebelum subuh di ufuk mana? Mana timur? Di ufuk timur, gitu ya. Tanggal 29 itu baca balik, baca balik, baca subuh kan kelihatan. Hilal kecil gitu. Padahal tanggal 30 setelah terbit matahari sedikit masih kelihatan. Besoknya di sana nggak ada, di sebelah barat muncul. Maka jalan agama kita jika terlihat hilal berarti masuk tanggal satu gejala alamnya sangat nampak. Dan ini yang maksudnya Syekhul bahwasanya penentuan ibadah-ibadah dalam agama Nasrani nggak ada kaidahnya. Karena mereka cuma menggunakan marokan nasrani nggak ada gejala alamnya. Baik itu ibadah harian, karena dalam ibadah harian, patokan dalam agama Nasrani perbeda per, pergantian hari menggunakan patokan apa? Hah? Menggunakan pergantian hari dalam kalender Masehi menggunakan patokan apa? Jam 12 malam. Pergantian bulan menggunakan apa? Hisab astronomi. Gitu ya. Perbedaan tahun menggunakan patokan hisab astronomi juga. Dan itu sangat berbeda dengan agama kita. Kalau kita pergantian hari menggunakan gejala Kapan hari berganti dalam Islam? Sekarang hari Ahad. Kapan mulainya hari Senin? Nanti, nanti. Nanti. apa nanti? Tenggelam matahari. Dengan tenggelam matahari, azan maghrib terdengar masuk Anda di hari Senin. Oleh karena itu kalian kalau dalam urusan-urusan syar'i gunakan hari syar'i, jangan gunakan hari nasional. Contoh, ada bayi lahir pada maghrib jam 8 malam bayi lahir. Hari ini lahir nanti jam 8 malam pada sholat isya. Pertanyaan saya, lahir hari apakah dia lahir hari Ahad dalam catatan sipil nasional, lahir hari Senin dalam hukum syar'i agama. Ya, karena sudah mati. Loh, kok repot? Ya, nggak usah repot. Kalau si akte ngomongnya hari Ahad jam berapa itu? Jam 20 kosong WIB. Kalau si Akiko lahirnya Senin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, akhirnya Ahad, hari ketujuh. Beda. Jadi antara hari nasional dengan hari syar'i. Hari nasional jam 12 malam, hari syar'i tenggelamnya matahari. Lah, dengan itu para sekalian, di Islam itu seandainya nggak ada kita, nggak ada urusan. Tenggelam matahari jelas kok. Terbitnya bulan terbit jelas kok. Kayak itu ya tahun itu dua belas kali jelas kok kan itu ya adapun ilmu hisab hanya digunakan untuk bantu kalau digunakan untuk menentukan itu yang nggak boleh karena itu adalah sama dengan orang-orang Nasrani adapun kok itu sudah bisa diketahui tenggelamnya matahari pada tanggal 27 28 saya tanya mas tenggelam tenggelamnya bulan tanggal 27 28 di mana pagi hari di timur bukan barat. Jadi kan nggak pernah bisa melihat tenggelamnya bulan tanggal itu, karena bulan pada tanggal 27 itu di timur, muncul sebelum, huh? sebelum apa? Sebelum subuh. Nanti kalau matahari terbit dia akan akan apa? Akan hilang. Ya. Nah. Kelihatan, tapi kalau semakin mengecil dia akan semakin hilang. Kalau masih tanggal 20, masih tanggal 21, 23 itu kelihatan. Sampai sekitar jam 9 itu masih kelihatan. Tapi kalau sudah semengecil itu semakin mengecil, semakin terlihat. Allah Pak. Ya. Allah. Pertanyaan berikutnya, puasa yang sekarang ini saya berpuasa pada hari Jumat. Tapi saya tidak ikut hijab, saya ikut CCTV karena ada melihat bulan. Benarkah puasa saya? Para sekalian, inilah barokahnya demokrasi kebangsaan Reformasi yang melampaui batas. Semua orang boleh ngomong, semua orang boleh komentar. Pokoknya orang punya mulut silahkan ngomong, punya kamera silahkan nampilkan di TV. Itu adalah barokahnya di kita yang sudah terlanjur bineka tunggal ika. Berbeda katanya tadi satu. Gitu ya. Saya katakan pada teman sekalian, kalau orang menetapi hukum syar'i, kasus ini nggak akan muncul. Kalau orang menetapi hukum syar'i, kasus ini nggak akan pernah muncul. Dan sekali saya katakan ini bukti lagi dosa dan kesalahan itu pengecut nggak pernah datang sendirian. Dan hukum syar'i pada teman ya, sekalian, Waktu ru'yatul hilal kalau ada orang lihat apa wajibnya dia? Lapor ke badan yang berhak untuk menetapkan. Kita ke hakim setempat, kita ke pimpinan di tempat itu untuk nanti diteruskan ke Menteri Agama. Kemudian pada waktu dilaporkan itu kemudian dicek dan dicek Dicek. Pak, yang jenengan lihat apa warnanya hijau, merah, putih, gitu ya. Yang dengan lihat kota oh, apa ini, apa ini, apa itu ditanya, ditanya, ditanya, ditanya. Kemudian kalau kemudian setelah ditanya itu ternyata kok pengakuannya, penglihatannya itu benar, bisa jawab dengan tepat, apalagi ternyata di sana ada telepon lagi, saya juga melihat, di sana ada telepon lagi, saya juga melihat. Pemerintah meyakini bahwasanya ternyata benar ada yang melihat, ditetapkan di tanggal satu selesai urusan. Gitu Hebat. Kalau ternyata ada orang yang kulihat, lapor. Jawabannya ngaco baru. Ngaco baru. Melengkungnya ke bawah, Pak, bukan ke atas. Kalau melengkung ke bawah itu mendung, Mas, bukan bukan bulan gitu ya. Kemudian ini, kemudian itu, akhirnya sama pemerintah. Coba, kalau jenengan jadi menteri agama. Mau? Kemudian di 27 titik kisah dari ujung Merauke kurang sampai Sabang. Mereka semuanya mencermati dengan alat-alat canggih untuk melihat hilal. Ada telepon dari Merauke. Pak Menteri di Merauke saya melihat hilal. Padahal di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sabang tidak kelihatan. Tadi kan, Pak, jenengan secara dicek umur 90 tahun. Pakai kacamata bang, pakai kacamata min berapa gitu banyak. Oh gitu banyak. Pada waktu lihat yakin melihat, lihat iya yakin gitu ada saksinya saya sendiri yang melihat di tempat bapak berada banyak orang-orang muda dapat pakai kacamata banyak begitu jadi dengan lihat apa pak bingung kira-kira kalau jenengan di pemerintah diterima apa enggak omongan yang begitu? Dia mengatakan, Allah Pak Menteri, demi Allah pencipta langit dan bumi, pengatur dunia seisinya, saya dia bilang, Masya Allah, sumpahnya mantap, gitu ya. Tapi, yang begitu gambarannya. Kira-kira kalau jenengan jadi menteri, diterima apa enggak mungkin begitu. gitu? Hah? Kalau saya enggak, itu malah bukan sekali. Gimana mungkin? Jangan kayak kayak tadi. Kayak apa itu? Rambut melengkung. Gitu ya. Jangan kayak Allah. Tapi saya teringat sekali ke saya juga. Saya nyatain juga terjadi pada zaman dulu. Ada orang melihat ternyata rambutnya. Beliau mengatakan, saya melihatnya. Gimana Pak? Di situ. Oh, situ ya. Kemudian dia lagi. di sana juga ya? Kalau itu dua, hello. Gitu. Jadi kalau dia kan kadang-kadang memang semacam itu. Jadi terjadi kejadian semacam itu. Jadi kalau kemudian ternyata kalau Menteri Agama Hakim itu ragu-ragu sekali kemudian dia menolak, maka haknya hakim untuk menolak. Sebagaimana kasus kemarin, kasus Cako. Semua organisasi mengatakan nggak lihat, di Jakarta aku lihat, di Sumatera nggak kelihatan. Aneh. Kalau di Jakarta kelihatan, mesti di Sumatera kelihatan. Karena semakin barat, semakin kelihatan. Kemudian tiga hal tadi yang saya katakan tiga menit sebelum maghrib kelihatan katanya. Kemudian mendung di Jakarta, kemudian di lantai tiga kelihatan, di lantai tiga kelihatan. Itu. Aneh kan? Lah, perjanjian semacam itu pemerintah berhak menolak, berhak, oleh berhak. tolak oleh pemerintah. Meragukan sekali ditolak. Baik. Kalau sudah ditolak, apa keputusan pemerintah? Wahai kaum muslimin, setelah kita sidang, setelah kita renungkan, maka hari raya jatuh pada hari Sabtu karena malam Jumat hilal tidak kelihatan. Kewajiban bagi orang yang melihat di Sabtu gimana setelah itu? Diam, tutup mulut, dikunci, nggak usah ngomong. Diam. Media mana sudah jangan komentar. Kalau dengan begitu kan tidak ada urusan. Tidak ada orang tahu Adapun datang RGTV, datang RGTI, e, wawancara, kemudian dia bela diri. Saya katakan saya itu sejak 10 tahun latihan lihat hilal. Saya itu bisa melihat hilal pada derajat dua setengah atau tiga, yang mana teleskop hanya bisa melihat pada derajat empat. Wah, anak saya ketawa tak kalau melihat dia komentar sama itu. Kemudian setelah itu di televisi yang di yang memirsanya itu jutaan Orang Indonesia mengatakan lo sudah kelihatan hilal di Cakung. Subhanallah. Subhanallah. Begitu cara kita beribadah. Begitu cara kita beribadah. Yang ada nyaman para jemaat sekalian adalah kalau anda yakin 100% ya bilang lapor ke pemerintah ditolak sama pemerintah pengertian anda salah ditolak sama pemerintah tapi anda yakin kewajiban anda diem tapi besok mana enggak ya? Saat mata saya melihat persaksian saya ditolak. Orang-orang mengikuti pemerintah. Saya puasa enggak besok? Saya yakin melihat. Ini ada pikirnya. Para ulama berselisih. Sebagian para ulama mengatakan orang yang lihat, ngaku lihat, yakin lihat. Kalau ini ditolak, dia puasa meskipun orang lain tidak puasa. Sebagian para ulama. Tapi mayoritas para ulama mengatakan dustakan pandanganmu, ikuti keputusan pemerintahmu. Itu yang dikatakan oleh bulan Britania. Itu pendapat Syekh Ibad, pendapat Utsaimin dan pendapat para ulama-ulama kita mengatakan dustakan pandanganmu. Ikuti keputusan pemerintahmu. Karena Rasulullah mengatakan as yaumah dan tasumun. posoiku ojo dirian bareng karo orang lain yang juga dan puasa. Itu yang ada. Ada pun ekspos itu adalah penyakit demokrasi. Wallah. Pertanyaan berikutnya. Apakah dalam surat Yunus ayat 5 merupakan dalil yang bisa jadikan dalil kita? Karena ada yang menyatakan ayat tersebut adalah dalil untuk dunia ayat Yunus surat Yunus ayat nomor berapa ini? lima Ayat Yunus ayat nomor lima Silakan lihat buku halaman delapan Ayat itu pun sudah saya cantumkan sebagai salah satu dalil ilmu hisab Rabbuna Jalla wa ala mengatakan huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as wal hisab ma khalaqa Allahu dzalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun Tiada yang menjadikan matahari bersinar dan menjadikan rembulan bercahaya. Allah membedakan antara sinarnya matahari dan rembulan karena memang keduanya beda sinar, gitu ya. Waktu tarahu manazila dan Allah menetapkan perbulan itu mempunyai manzilah, mempunyai tempat-tempat terbit. Untuk apa? Lita'lamu 'adada sini wal hisab. Agar kalian itu mengetahui hitungan tahun dan hitungan hisab. Ma farakallahu dzalika illa berhak Allah tidak menciptakan itu kecuali dengan kebenaran. ayat ini kau ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala memerinci ayat-ayatnya, menerangkan ayat-ayatnya bagi orang yang mengetahui. Ayat ini pada teman sekalian itu hubungannya dengan hisab butuh kabel penyambung, nggak langsung, ya, nggak langsung. Allah memang telah menjadikan matahari dengan garis hidar yang tepat tidak akan berubah. Allah memang menjadikan rembulan dengan garis hidar yang tepat tidak akan berubah yang dengan garis jenjal yang tepat tidak akan bergeser itulah maka bisa dikenal, bisa dihitung hitungan hari, bisa dihitung hitungan pekan, bisa dihitung hitungan jam, bisa dihitung hitungan bulan. Itu mana kemana Allah kita alamu, ada dan ini nawal kita. Allah menciptakan itu semua agar kita ngerti tahun, agar kita ngerti hari, agar kita ngerti bahwasanya ada pagi, ada sore, ada siang, ada bulan ini, ada bulan itu, ada tahun ini, ada tahun itu. Gitu ya? Namun mana yang menunjukkan di ayat ini bahwasanya kalau Ramadan itu pakai hitam? Hah? Siapa yang lebih tahu tentang ayat ini? Anda atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah yang diberitahu oleh Allah lewat malaikat Jibril Muhammad salah satu ayat Allah adalah huwallazi khalaqa samsa huwallazi ja'ala yani samsa tapi Rasulullah SAW tidak pernah mengkaitkan antara Ramadan dengan jihad. Jangan kait-kaitan, Pak. Jadi jangan kait-kaitan yang memang nggak ada kaitannya atau kaitannya jauh. Percaya dengan cara semacam itu mirip-mirip dengan kalau kita men ngelarang orang zikir hu hu hu hu zikirnya sufi gitu ya atau zikir hmm, gini gitu, gini gitu zikirnya orang-orang yang nggak benar itu Kemudian jangan kita larang Pak, Pikir kayak begitu itu salah. Kok salah? Maka Allah mengatakan wadzkurullah katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan banyak. Gak nyambung kan? Gak nyambung antara dalil yang dengan sampaikan dengan dengan fakta yang ada yang nyambung. Butuh rentetan. Begitu juga dengan dengan ayat ini. Kita tidak perlu ilmu hisab. Dari awal saya katakan saya tidak perlu ilmu hisab. Ilmu hisab bisa digunakan menentukan arah kiblat, menentukan waktu sholat, membantu menentukan waktu sholat untuk ini, untuk kalender untuk ini. Ditetapkan bagaimana Allah menetapkannya, tapi kita tolak pada tempat yang dimana Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menempatkannya. Wallahu Pertanyaan berikutnya, ilmu hisab yang mana yang menjadi kebenaran karena saya mendapati jadwal waktu sholat berbeda-beda yang bisa untuk menentukan waktu sholat. Para yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu hisab mana yang mendekati kebenaran? Jadwal sholat kok beda-beda? Maka saya katakan ini semakin menguatkan bahwa ilmu hisab sampai detik ini huh, masih prediksi. Jenengan kalau lihat waktu sholat antara waktu sholat yang dibuat oleh organisasi A dengan waktu sholat yang dibuat oleh organisasi B dengan waktu sholat yang dibuat oleh organisasi ini beda antara satu dengan yang lain selisih mungkin sekitar satu menit atau mungkin setengah menit kita lihat selisihnya biasanya nggak banyak itu biasanya eh, nggak uh, banyak lah kalau begitu ilmu yang ini ilmu yang tidak paten oleh karena itu tetap saya katakan tadi pada kalian kalau dalam masalah sholat kemudian jenengan melihat bahwasanya ilmu hisab bahwasanya ilmu hisab itu salah ya salahkan kayak tadi ada pun tatkala kita di sebuah tempat kalau kita di tempat ini bang kemudian dituntut untuk melihat materi tenggelam apa yang jenengan lihat di kediri materi tenggelam tenggelam di balik gunung tenggelam di balik rumah bukan di balik pupuk Nah itu. Tatkala kita itu nggak bisa melihat materi tenggelam, piye caranya menentukan waktu malam? Pokoknya sudah gelap. Lo kan kadang jam itu gelap. Belum. Pokoknya kalau masih terang belum. Kadang-kadang materi tenggelam itu masih terang. Kita sering menemukan di Indonesia materi tenggelam masih terang. Ini. Ini. Kita kan ragu-ragu. Masih malam maghrib? Kota masih, masih terang sekali. Kelihatan masih terang. Terutama kalau materi tenggelam, sinarnya memburat ke atas di atas ada mendung. Itu pancarnya kadang-kadang sangat terang sekali. Ini pancarnya kadang-kadang sangat terang. Nah, dalam kondisi semacam ini, maka dalam hukum Islam diberikan dua kaidah. Kalau bisa yang yakin, yakinnya dalam artinya apa? Lihat langsung. Tapi kalau sulit atau kalau nggak bisa gunakan prediksi. Jadi itu boleh dalam sholat. Gimana prediksi? Hola batu perkiraan kuat. Jangankan untuk menetapkan waktu sholat. Jadi untuk masalah-masalah yang kadang-kadang lebih besar bisa menggunakan ya, prediksi dalam masalah hukum Islam. Tapi kalau bentuk perancangan dan kalau Allah tidak membolehkan maka juga juga jangan. Ada pun ya kalau jadwal kita itu selisih gak banyak. Jadwal sholat itu selisih gak banyak. Setengah menit satu menit semacam itu kalau jenengan ragu-ragu maka ambil yang meyakinkan bagaimana yang meyakinkan kalau jenengan lagu ragu azan mana yang jadi patokan maghrib, azan mana yang jadi patokan subuh, ambil yang meyakinkan. Apa ini yang meyakinkan? Hah? Yang meyakinkan pertama, jika antum jenengan semua mengetahui ada satu muadzin yang nggak pernah meleset, patuhi azannya dia. Meskipun yang lain meleset. Kalau kafe nggak beres, terutama daerah besar, gitu daerah kan mungkin besar. Azan itu nggak pakai jadwal, sak monggoi, gitu ya. Datang di sini. Jadi kadang-kadang kita itu azan jam 4 Anak pertama kali jadi bingung Ini jam setengah empat Ini di Gresik, ini sudah waktu sudah selesai sholat Di sini kok belum azan gitu Ternyata nanti jam empat ada orang azan Ternyata jam setengah lima ada orang azan lagi itu kalau di desa saya ya, di desa, desa istri. Kemudian pada waktu Ramadan Ramadan nggak nggak pulang, Syawal saya pulang. Kebetulan beberapa keluarga puasa Syawal. Kalau saya puasanya nanti ada kalau di Gresik. Yang liburan gitu ya. Sudah pada makan kok belum dengar azan. Kan gitu. Setelah selesai makan, selesai wudhu, selesai apa, baru ke masjid azan. Kalau memang adanya kayak begini, itu nggak ada Pak di Gresik. Itu nggak ada. Di Gresik itu lihat tepat detiknya azan ada. mau azannya setelah azan baru minum. Tepat-tepat, jadi tepat sekali kalau di sana. Detik azan ada. Ini, jadi kalau di Gresik misalkan kita menggunakan parokan ada masjid itu nggak nggak nggak jadi masalah. Tapi kalau saya di sini kayaknya ragu-ragu menggunakan parokan masjid karena ngawur. Ini kalau nggak tahu kalau saya di, di, di daerah sini ya, daerah di sini kalau kalau di di Blitar sana nggak pernah berani saya menggunakan parokan. Ini parokan ada masjid karena ya itu azan tak tersom, tak monggo, gitu ya. Dalam kondisi semacam itu pada sama sekalian, kalau memang azan maghrib itu kita ini meyakininya, maka gunakan yang meyakinkan. ini kalau pas sahur, ya berarti yang huh? yang apa? Azan duluan berhenti makan. Kalau pas buka, kalau masih ragu-ragu ada orang azan, benar nggak ada itu yang belum azan, tunggu sama azan yang kita yakin dalam azan tersebut untuk ke hati-hatian. Tapi itu kalau kita ragu-ragu terhadap azan satu dengan azan yang Allah. Ustaz, apakah boleh bagi kita mengatakan bahwasanya itu adalah satu isma, sedangkan Selesai sudah saya jawab dalam bidang yaitu klaim ijma yang anda sampaikan itu nggak benar Di sana banyak ulama-ulama yang berbeda. Pertama teman yang saya katakan perbedaan di zaman sekarang perlu disikapi. Perbedaan itu datang dari ulama ataukah datangnya dari juara. Kayak misalkan acara ini, oh ada kaum muslimin yang melakukan. muslim siapa dulu? Gitu ya. Jangan-jangan dari orang-orang yang masih Baik. Adapun dalam masalah kita tidak kita ingkari bahwasanya memang ditemukan ditemukan perbedaan dalam masalah itu. Gitu ya. Yaitu perbedaan-perbedaan yang diklaim dari Imam Ibnu Sulaim Syafi'i kemudian lima para ulama-ulama yang lainnya setelahnya. Lihat masalah ini pada pada berapa? pada bab 100 pada halaman 112. Saya katakan di situ mereka mengatakan bagaimana mungkin terjadi ijma dalam hal ini padahal perselisihan itu ada meskipun zaman dulu itu dikit semakin lama semakin banyak yang mengikuti mazhab Islam. Imam Syafi'i katanya, Mutarif Ibnu Sikhir katanya, Ibnu Sulaim Syafi'i, Ibnu Kutaibah, Muhammad ibnu Muqatil Razi ibnu Zaki Filahi Tajuddin Muhammad Rasulullah Ahmad Muhammad Syafir dan orang-orang belakangan gitu ya Bagaimana mungkin Anda mengatakan itu terjadi perselisih kesepakatan padahal kenyataannya semacam itu. Pada sekalian, salah satu di antara keagungan agama kita adalah ilmu sana. Ilmu sana. Kalau saya mengatakan, misalkan kalau anda jenengan mengatakan sholat maghrib itu tiga rokaat dengan kesepakatan para ulama. Terus saya bantah, Ustaz, jangan katakan dengan kesepakatan para ulama. Imam Ahmad Ustaz sholat maghrib itu empat rokaat, ya kan gitu. Dia menukil orang lain Soal benar kan? Tidak. Tanya dulu. Lewat. Dari mana Anda mengatakan itu? Kitabnya mana? Siapa ulama yang menukilnya? Siapa yang menyampaikannya? Anda mendapatkan keterangan itu dari mana? Sehingga kita itu ber, jadi tatkala menyampaikan sesuatu bukan dari mulut ke mulut, sumbernya jelas. Tatkala Anda menyampaikan itu adalah pendidikan para ulama, gimana kita punya? Dari mana ulama Imam Syafi'i? Di mana Ibnu Syarif mengatakan itu? Gimana ibu Ibnu mengatakan itu? mana? Ini di mana? Ini Ibnu Katsir mengatakan itu dan yang lain. Ini dan yang lainnya. Saya katakan pada kalau mana wa taala bahwasanya yang menyampaikan bahwasanya itu bukan saya gambar satu satu di situ halaman 120 saya katakan nukilan dari Imam Syafi'i nggak benar dalam halaman 121 saya katakan bahwasanya nukilan dari Mutarib ibnu Abdullah Sikhir dilemahkan oleh Ibnu Abdul Bar katakan bahwasanya Ibnu Sikhir tidak pernah mengatakan itu. Nukilan dari Ibnu Suraj Ini bahwasanya itu adalah perbit adalah pendapat beliau pribadi yang sudah ada ijma sebelumnya. Karena dalam saya ijma pada sekalian. Jangankan Ibnu Suraj sampai pun orang sekelas Abu Hanifah kalau dia memunculkan satu pendapat nyeleneh yang belum ada seorang ulama pun yang mengatakan sebelumnya pendapat itu tertolak. nolak. Syaikhul ini rahmatullah taala mengatakan ini dalam kitabnya betul tahlil nikah tahlil itu nikah yang gini begitu panjang pertanyaannya. Yang penting yang penting Alimah berita ini mengatakan menukil dari ibu ya tahu anak salah satu ulama tadi mengatakan semua sahabat sepakat bahwasanya nikah tahlil itu haram. Itu sahabat. Para tabiin pun sepakat bahwasanya nikah tahlil itu haram. Muncullah generasi tabiin tabiin atau akhir tabiin. Abu Hanifah mengadakan nikah tahlil itu boleh bahkan sodakoh bahkan sodakoh baik apa kata para ulama pendapat al-imam Ibnu Abu Hanifah dengan segala penghormatan kita kepada beliau tertolak karena menyelisihi ijma yang sudah ada sebelumnya. Seandainya setiap ada orang ngomong beda, itu pendapatnya dijadikan untuk menjadikan tidak ijma, saya akan bisa mengatakan mengatakan sesuatu kemudian setelah itu enggak kok Pak Ustaz berbeda pendapat. Man ya akhi, siapa saya? orang kecil dan kerdil yang bisa merobek ijma para ulama. Yang bisa yang itu membongkar masalah itu. Ada poin tentang Syekh Ahmad Muhammad Syahrir, Allah Ta'ala Beliau adalah seorang imam salafi dari Mesir Seorang imam ahli hadis Imam ahli sunnah dari bumi Sungai Nil Beliau mempunyai sebuah risalah Awal Syuhur Arabiyah Memulai bulan-bulan Arab Bulan-bulan Hijriah Bulan-bulan Hijriah di kitab itu beliau bilang mengatakan ada kemungkinan ilmu hisab itu bisa dipakai untuk menyatakan untuk menentukan awal Ramadan. Gitu ya. Kemudian kita beliau ini membuat heboh dunia para ulama. Sampai Syekh Ismail Ansari menulis sebuah bantahan yang sangat unik. Beliau menulis sebuah kitab dengan judul Lau kana ghairuka alladhi ya ustaz. Jadi seandainya orang lain yang mengatakan itu wahai ustaz. Maksudnya seandainya bukan engkau wahai Syekh Ahmad Muhammad Syakir, niscaya pendapat dia nggak perlu kita gubris. Tapi engkau seorang imam Ali hadis sampai memunculkan pendapat itu aneh. Kata Syekh Malik. Kemudian kata Syekh Bakar Bunaid, beliau menemukan ada surat jawaban dari Syekh Ahmad Muhammad Syafir kepada Syekh Himat al Jadi beliau menulis surat jawaban, beliau mengatakan ya Syekh, saya menulis pendak kitab itu bukan saya meyakini bolehnya kita, tapi saya hanya ingin memunculkan perdebatan para ulama. Biar heboh, lalu saling dialog, jadi saling membahas sehingga muncul titik mana yang benar. Saya hanya itu yang saya inginkan. Itu yang diakui oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam kitab Risalah surat yang ditulis kepada penulis buku Laukana Ghairuka Allati Yaqulu ya Ini beliau sendiri tidak mengatakan itu. Beliau hanya memunculkan kitab itu supaya pembahasan itu muncul ke permukaan agar jadi perdebatan dialog di kalangan para ulama dan memang yang diinginkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir tercapai. Setelah kitab itu muncul, ratusan risalah, tulisan di majalah, yakni buku-buku kecil tentang masalah hisab dan ru'yah dan muncul di kalangan para ulama menanggapi misalnya Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Wallahu a'lam. Kesimpulannya, perselisihan itu tidak benar dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah ini. Wallahu. Soal berikutnya ilmu kita ini bisa nggak dikatakan kesyirikan? Mengingat ilmu ini mendahului ketetapan Allah yang mana mereka telah mengetahui jatuhnya bulan Ramadan dan Syawal sedangkan Allah membersihkan bulan pada posisinya. Para saudara sekalian, ilmu hisab di awal-awal buku saya katakan bahwasanya ilmu hisab itu ada dua macam ilmu perbintangan itu ada dua macam ilmu tafsir dan ilmu tasir di awal dulu di bab pertama ilmu tafsir itu adalah ilmu perbintangan jadi untuk memprediksi sesuatu yang terjadi di bumi karena peristiwa langit lihat ada bintang kukus mau terjadi bencana alam kamu lahir pada bintang Aries zodiaknya, maka nanti istrimu gini-gini. Kamu lahir jadi pada waktu terjadi pada waktu munculnya komet Halley, maka kamu nanti gini-gini. Nah, itu namanya ilmu berbintangan ilmu takdir. Ini adalah keharaman nyata dan ini kesyirikan. Yang kedua, ilmu mempelajari pergerakan matahari, bulan, dan bintang. Ilmu tasir, peredaran. Ilmu ini pada zaman kalian bukan ilmu hal. Ilmu ini ilmu nyata. Kenapa? Karena Allah memperjalankan matahari. Allah memperjalankan bulan. Allah memperjalankan bintang itu dengan satu hitungan yang gak bergeser. Karena hitungannya gak pernah bergeser, akhirnya disernati, akhirnya ketahuan, akhirnya bisa dibuat umur dan itulah yang Robi. Tidak semua memprediksi peristiwa akan datang itu masuk dalam perkara ini. Saya katakan sekarang, kalau udara gerah, mendung gelap, tapi udara sumuk, apa kita katakan? Sebentar lagi insya Allah akan turun hujan. Boleh? Boleh? Bukan. Itu namanya ilmu titen. Niteni. Ilmu titen. Kalau setiap ada mendung, kalau udaranya kok gerak, mesti hujan. Besok lagi itu berarti tidak ada Kesimpulannya, kalau mendung udara dingin nggak mesti. Kalau mendung udara gerah hujan, titen. Nih ya. ya. Begitu juga dengan ilmu yang lain, mirip-mirip dengan itu. Mirip-mirip dengan itu. Contoh para teman sekalian, orang netaskan ayam. Ayam telur ditetaskan. Kapan lahirnya? Masih 10 hari lagi. 10 hari lagi lahir. Netas. Hoi, Bukan. Ilmu titen. Biasanya kalau telur menetas berapa hari? 21 hari biasanya. kudah lewat berapa hari tinggal 10 hari. Itu namanya ilmu titen, gitu ya. Dan ilmu itu bukan ilmu baik Itu pula ilmu astronomi. Itu pula ilmu astronomi. Ilmu bisa dilihat peredaran, dihitung, di ini, di itu. Kejalanan yang lain pada sekalian. Kenapa sih laut itu kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut? Dipelajari, dipelajari, pelajari, pelajari, pelajari, pelajari, muncul teori salah, muncul teori salah, muncul teori salah. Kan itu ya, lama-lama dari salah, salah, salah, salah, salah, agak bener, agak bener, agak bener, agak bener, akhirnya bener, akhirnya gila ilmu mengatakan mata jadi nanti kalau jam sekian akan surut nanti kalau jam sekian akan pasang bukan hoax itu itu ilmu yang bisa dilihat dengan prediksi yang nyata. Wallahu a'lam. Ya. berikutnya, apabila ada kelompok atau organisasi Islam yang dasarnya Al-Quran, Hadis, dan Istihad, ketika dijelaskan masalah seperti ini, dia menjawab, Istihad kami demikian. Bagaimana Ustaz? Pertama, para jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, istihad adalah satu keagungan dalam agama Islam. Satu hal yang sangat mulia dalam agama. Kalau benar, dia dapat dua pahala. Kalau salah, dia dapat satu pahala. Rasulullah SAW bersabda, "Idza istadal hakim, fa'asaba falahu ajran, wa in akhta' falahu ajrun wahid." Jika ada seorang yang beristihad, salah eh, benar, benar dia dapat dua pahala pahala benarnya, pahala ikhtiarnya. Jika dia salah, dia dapat satu pahala. Tidak ada dosa, dia dapat satu pahala. Pahala ikhtiarnya, salahnya nggak berdosa. Tapi kalau orang itu dapat lisensi untuk ikhtiar. Kalau orang itu dapat rekomendasi, boleh berikhtiar. Gitu ya. Adapun kalau semua orang beristihad nggak punya resensi waktu, nggak punya resensi, nggak punya rekomendasi dalam masalah dunia aja pak ya. Adalah masalah dunia. Orang jago, pinter, seorang profesor, doktor dalam dunia bangunan. Dia S3 dalam masalah ilmu beton. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan S3 dari Amerika yang dipelajari masalah bagaimana membuat penulangan bangunan. S3 seorang profesor yang jago masalah bagaimana buat corsonan gitu ya kemudian dia itu apa itu ada dia datang ke sawah sawah dia mengatakan ngapain sih kok nanam padi digini kan gak usah begitu kemudian ada orang, -orang mengatakan jangan kamu salahkan dia dia profesor doktor Profesor dokternya di bidang apa mas? Profesor dokternya di bidang pembetonan bangunan. Kalau di bidang pertanian dia kalah sama tukang nyangkul. Ini tuh semua orang itu di bidang masing-masing. Makanya sering saya katakan, jadi jangan terkecoh dengan gelar profesor doktor. Orang komentar dalam masalah agama. Profesor, kita telusuri belajar ini di mana? Amerika. sering ilmu agama belajar di Amerika re-re. Yo boleh di Mekah, di Medina, di Mesir, di Syam. Maka hati-hati dalam nama masalah semacam itu. Istihad butuh lisensi. Tidak semua orang boleh beristihad. Apabila orang itu sudah beristihad, ya dia salah dapat pahala. Dia benar dapat dua pahala. Tapi kalau orang itu nggak berhak beristihad, dia istihad salah, ya memang salah. Dia istihad benar, itu kebetulan dan tetap dosa. Sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna Allah la yanzi'u ilman jizan." ينتزعه من قلوب العباد ولكن ينتزع العلم بقبض ulama Allah Subhanahu wa taala tidak menyambil ilmu itu dengan menghilangkan ilmu dari dari para ulama alim, sekarang besok hilang ilmunya. Enggak. Allah tidak pernah melakukan itu. Seorang jago, pinter, ilmunya pinter. Tiba-tiba besok ditanya, enggak ngerti apa-apa sekarang. Allah mencabut ilmu. Enggak. Allah mencabut ilmu itu dengan obatnya para ulama. Kalau ulama wafat, generasi di bawahnya enggak sama dengan generasi dulunya. Nah, sampai nanti kalau kata Rasulullah akan datang suatu ketika nanti sudah tidak ada lagi ulama, maka tabiat manusia butuh tokoh. Akhirnya mengangkat tokoh jualan, serampangan. Yang penting pakai kopi yang putih disebut Pak Yai. Yang penting bisa ngomong di depan podium disebut Pak Ustad. Yang penting pakai sorban ditanya. Gitu Mereka kemudian minta fatwa. Saat tahu. Mereka memberi fatwa. Mereka tidak naik podium. Kemudian Jangan jangan tanya, jangan tanya ya nggak bisa. Susah orang kalau sudah naik podium jangan tanya itu. Terutama di televisi hari-hari ini. Kalau sudah dia naik mimbar, dia sudah dituakan meskipun belum tua, dia sudah diidolakan meskipun bukan idola. Pada waktu itu dia akan kalah gengsinya. Dia menjawab, menurut hemat saya, gini, gini, gini menurut pendapatku gini gini gini. Maaf tahu mereka memberi fatwa. Apa kata Rasulullah? Fawallu wa adallu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan. Orang-orang semacam itulah yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna aku ma aku ala ummati al-a'immatul mudillin." Orang yang paling saya khawatirkan menghancurkan umatku nanti adalah para tokoh-tokoh yang menyesatkan. Bedakan antara dua hal ini. Bedakan antara dua hal ini. Kita beragama pada teman sekalian. Lihat orang yang ada di hadapan kita. Jangan terkecoh Allah dengan kopiah. Jangan terkecoh Allah. Pakaian-pakaian ulama sedang dipakai oleh setiap serampangan. Yang ada teman-teman itu yang baru dua bulan ngaji di Al-Furqan pakaiannya pakai jubah, jenggotnya pakai kopiah putih, ke pasar, Pak Yai, Pak Yai, Pak mau tanya nih, gitu. ke pasar, pakai pakai jubah tanya oleh orang pasar, tidak bahasa Arab kan, tidak mudeng. Masa Pak Yai tidak bisa bahasa Arab? Mau dia baru dua bulan di pondok kok, pakaiannya aja. Dan itu tadi kita temukan. Orang di pasar itu bahasa Arab, iya para TKI para TKI, para TKW itu kan kadang-kadang jualan di pasar gitu. Nah, teman-teman kita itu tatkala pakai semacam itu ke pasar, dia ada masyarakat. Longa, ngerti apa apa gitu loh. Masih satu bulan di ya, al misalkan kita gitu, satu bulan di pesantren. Ya, kenapa? Ya karena penampilan mempengaruhi. Penampilan Bapak, jangan mudah terpengaruh dengan penampilan-penampilan semacam itu. Lihat sangat dia, dari mana dia belajar. Yang Anda tanya, yang Anda ikuti pendapatnya, gimana dia belajar di Amerika, di London, di Australia, atau dia duduk di hadapan para ulama di Mekah, di Medina, di Damaskus, di Mesir, atau di hadapan para ulama. Cukup ini adalah sebagai satu peringatan bagi kita bahwasanya nanti di hari akhir akan muncul para pemimpin-pemimpin yang bodoh tapi ditokohkan pintar dia dalam ilmu agama, pintar dia dalam ilmu dunia, pintar dalam ilmu yang lainnya, tapi bodoh dalam ilmu dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka ya ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum fil akhirati humul hum ghafilun. Mereka sangat jauh dalam urusan dunia demi mereka lalai dari akhirat. Imam Hasan al-Basri menyindir mereka. Ada orang-orang itu yang wallahi balagha min ilmihim. Ada orang-orang itu yang demi Allah sampai pada ilmunya mereka bisa ngitung duit hanya dengan jentikan jari. Kita bisa hitung berapa gram? 2 on, 5 kilo, gitu ya. Bisa. Zaman itu, zaman tabiin. Lakin la yuhsinu yusalli. Sayang, orang yang jago dunia bisnis, profesor doktor dalam ilmu ekonomi, namun gak pecus sholatnya. Ada orang zaman itu sekarang semacam itu? Ada orang semacam itu zaman sekarang? Banyak para profesor, para doktor, para ahli di bidangnya, ilmu ekonomi, ilmu beton, ilmu politik, ilmu yang lain. Namun gak pecus sholat dan gak ngerti ilmu tohar. Orang-orang semacam itu kan kemudian kita tanya tentang awal puasa. Orang-orang semacam itu kan yang kemudian kita ikuti untuk menentukan hari raya. Hati-hati dengan agama kita. Hati-hati dengan agama kita. Serahkan segala sesuatu kepada ahlinya. Nah, Pertanyaan berikutnya, dalam menentukan Ramadan, Muhammadiyah menggunakan hisab dan hasil akhir yang tidak yang ada mengawali hasil dari pemerintah. Apakah berdosa dan apakah setiap organisasi yang memakai ilmu hisab bisa dikatakan organisasi organisasi al-bid'ah? Para sekalian, menjadi kita pulang pada majelis kita hanya ingin memaparkan ini loh Al-Quran ini loh sunnah nabimu ini loh keterangan para ulamamu jenengan mau selamat apa bukan itu aja sebenarnya kita inginkan komunitas semacam ini kalau terpaksa harus nyinggung menyebut maka itu adalah al dhurur tutuyul mahdurat terpaksa harus mengatakan itu terpaksa harus sindiran atau kayak pertanyaan tadi jelas punya bernama gitu ya bukan saya banyak pertama pak tanya tadi bukan saya pertama lah kita ingin mengatakan ini Allah ikhwan kita ingin luar mengatakan ini loh Quran ini loh sunnah ini loh keterangan para ulama Alhamdulillah kalau sekalian yang kita sadari bahwasanya kalau ada satu kelompok ada satu orang tergelincir dalam kesalahan maka jangan langsung difonis menjadi orang lagi Kebaliman itu Satu kebaliman yang sangat boleh kalau ada orang satu salah langsung difonis ahli kita. Kenapa? Kalau semacam itu, siapa yang akhirnya nggak salah? Kalau begitu, saya ahli bid'ah karena saya juga salah. Jadi ya, gitu tenang jadinya. Ya. Guru saya ahli bid'ah karena guru saya juga salah. Guru dan kalau wa khairul khatta'in tawwabun. Semua anak Adam itu banyak salahnya dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertobat. Kita hanya ingin dialog ilmiah membenahi kesalahan saudara kita. Ini bukan teman yang baik itu adalah teman yang membiarkan temannya salah. Teman yang baik adalah teman yang menunjukkan kesalahan temannya. Mari kita dialog, mari kita munculkan roh tidak ditelitinya, tidak temu Allah. Saya yakin kok kalau kita sama-sama menghilangkan ta'asub. Hilangkan ta'asubmu kepada tokoh-tokohmu. Saya pun akan menghilangkan ta'asubku kepada ulama-ulama. Kemudian kita di orang ilmiah, jadi si dalil, ilmu usul dikirnya, ilmu hadisnya, ilmu usul hadisnya, kemudian ilmu kawaidiyahnya, kemudian bagaimana dulu ulama menerangkan Kemudian kalau kemudian kita sepakat, Alhamdulillah. Kalau kita ternyata nggak sepakat, Alhamdulillah. Karena apa saudara sekalian, betapa banyak dialog-dialog yang kita bangun di atas kebenaran, ternyata hasilnya nggak sepakat. Tapi kita saling liro, kita saling lapang dada karena kita jalannya tidak benar meskipun hasilnya salah, Hasilnya nggak sama. Yang jadi masalah, yang jadi masalah, bu, yang jadi masalah pada sekalian, itu kalau pintu dialog itu jebret ditutup. Pokoknya kata fulan itu ini. Pokoknya kata ketua organisasiku ini. Pokoknya, nah kalau siapa pokoknya itu saya pun pokoknya. Itu yang paling sulit. Dan medan dakwah yang paling sulit adalah kalau medan dakwah sudah pada titik pokoknya. Itu dulu yang membuat dakwah Rasulullah mentah di Mekah. Sekarang di Mekah. Apabila dikatakan Istabi umat Allah Ikutilah pada pintu Allah yang mengatakan Nahnu nattabi'u ma wajadna alaihi abana. Kita mengikuti nenek moyang kita. Kelihatan ini ini pimen. Nah, itu yang membuat dakwah Rasulullah mentah di kota Mekah sampai hijrah ke Madinah. Dan itu yang membuat dakwah di mana-mana terjegal. Karena karena itu kan kiaimu, kiaiku koyong ini. Itu kan pendapatmu, pendapatku koyong ini. Itu kan istihanmu, istihanku koyong ini. Kalau sudah begitu, kemudian pintu dialog ditutup. Kalau kita bacakan kalau Allah, itu kan ayat dalam pandanganmu. Dalam pandanganmu gak begitu. Kalau kita mengatakan kalau Rasulullah, Rasulullah sabda, itu kan hadis menurut kamu. Menurut saya gak gitu kalau sudah begitu saya katanya lo bang menurut jenengan pokoknya gitu kalau sudah begitu sudah wassalamualaikum kita serahkan urusan dia kepada Allah adapun kalau pintu masih dibuka air masih bisa mengalir benih masih bisa ditanam kita masih dialog coba sampaikan apa hujah hujah saya sampaikan hujahku kita berdialog kita kita berteman kalau kita, ketemu alhamdulillah kalau nggak ketemu alhamdulillah kalau semacam itu alat indahnya hidup Al-Imam Yunus as salah satu jadi ulama di zaman Imam Syafi'i mengatakan saya tidak mengetahui ada orang yang lebih alim, lebih berakal, lebih bijak dibandingkan Imam Syafi'i. Suatu ketika kita berdebat panjang lebar, akhirnya kita sepakat untuk tidak sepakat. Maksudnya di akhir perdebatan tidak ada ujung pangkalnya. Berdebat panjang lebar Al-Quran, hujah, sunnah, keterangan para ulama sebelumnya, para sahabat. Mentok terakhir, tidak ketemu gitu ya beberapa hari kemudian maka Imam Syafi'i ketemu lagi dengan Imam Yunus sedasi kemudian Imam Syafi'i mengatakan ya Aba Musa wa ya Abu Musa wa Yunus apakah kita tidak tetap layak berteman meskipun kita tidak sepakat dalam masalah tadi kita masih bisa berteman toh meskipun kita kemarin debat lele-lean orang kita masih berteman itu indahnya dajah para ulama sekarang mereka membangun agama ini dibangun dan atas Sama-sama ingin cari kebenaran. Tapi kalau sudah mengikuti apa yang disindir oleh sekawal tadi, kullu hizrin bima ladaihim farihun. Semua golongan bangga dengan masing-masing. Saya paling jago. Saya paling jago. Kiai saya paling pintar. Sudah begitu, maka sudah kita serahkan urusan kepada Allah Subhanahu dan itu Pak sekali adalah penyakit orang kafir Quraisy. Itu adalah penyakit para anggota. Apakah jenengan semua mau tertular penyakit yang sama? Hati-hati para teman sekalian. Ini adalah talbis syaitan terhadap kita semua. Kita sering menemukan beberapa saudara kita yang berada dalam lingkup dan organisasi yang menserukan Al-Quran dan Al Sunnah. Ternyata mentok dengan taklid juga. Maka hanya kita jadi dengan masalah-masalah yang semacam ini. Wallahu Pertanyaan berikutnya <clears throat> mengetahui perkembangan informasi yang canggih. Kalau kita tahu saat subuh sementara di Mekah, sementara di pemerintah menetapkan sholat Idul Adha tidak sama dengan waktu musim haji yang ada di Mekah. Seharusnya kalau kita mengaku yang tidak haji puasa besoknya hari raya, apakah kita eh, yang sudah tahu tetap di pemerintah pada sekalian, jangankan wukuf yang itu memakan waktu 10 hari, 9 hari. Idul Fitri ketahuan yang memakan waktu 4 jam. Kita jadi kalau Anda jam 12 malam itu bukan internet, sudah bisa ketahuan Saudi besok tanggal 1 atau tanggal 30 dengan canggihnya teknologi. Jangan tahu hari raya Idul Fitri pun ketahuan. Sekarang pertanyaannya pada teman teman Apakah satu dunia ini satu ruya ataukah setiap negara ruya masing-masing? Apakah satu dunia ini adalah yang sama ataukah satu dunia ini beda-beda per negara? Itu penelitian panjang di kalangan para ulama. Saya tetap mengatakan ikuti pemerintah masing-masing dan itu yang disampaikan oleh para ulama. yang mengatakan sampai nanti kaum muslimin bersatu di bawah satu kekhilafahan, maka nasihatku kepada kaum muslimin untuk mengikuti pemerintah masing-masing di negeri mereka masing-masing agar tidak semakin memperuncing suasana. Itu yang pertama. Yang kedua, para jelas kalian. ada pun mengenai masalah hukum sering orang mengatakan kalau untuk urusan Idul Adha kan urusan Idul Adha itu kaitannya dengan haji bukan dengan negeri masing-masing. Saya katakan, urusan idola tahap tidak selamanya berkaitan dengan haji. Ada yang sama, ada yang nggak sama. Apa yang sama pada jamaah sekalian? Kalau wuko puasa Dzulhijjah itu saat di sana wuko. Yang sama lagi itu kalau di sana di Mina kita sedang sholat id. Kalau orang korban nggak boleh motong rambut, motong kuku dari mulai tanggal 1 sampai memotong korbannya sebagaimana orang ihram. Itu yang sama. Iya. Tapi banyak juga perbedaan. Apa perbedaannya? Perbedaan antara orang yang di luar Mekah dengan orang yang di dalam Mekah kalau pada waktu musim haji. Orang kalau sedang mana di gaji, nggak boleh pakaian berjahit. Yang di luar Mekah, ini kan boleh. Orang yang di luar orang yang sedang mana di gaji nggak boleh jadi pakai minyak wangi yang di luar Mekah boleh, gitu ya. Ya, jadi orang yang sedang berhaji itu nggak boleh motong rambut, nggak boleh motong buku Mulainya tanggal berapa? Mulainya tanggal 8 Kalau di luar, mulainya tanggal satu Ini itu. Jadi perbedaannya banyak. Saya katakan sama antara jadi Indonesia dengan Saudi pada waktu itu ya. lah oleh karena itu, tetap kita katakan kalau kita lihat keterangan para ulama lihat dalam kitab ini, saya sudah bahas masalah itu bahwasanya nggak dibedakan antara wukuf hari raya Idul Fitri maupun hari raya Adha. Dan berikan sabda Rasulullah, Rasulullah menyamakan antara dua hari raya. As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhahun. Dan hari raya Idul Adha adalah hari di mana kalian juga berhari raya Idul Adha. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, kalau setiap negara menentukan masalah sendiri-sendiri di Indonesia berbeda puasanya dengan Saudi. Bagaimana dengan malam Lailatul Qadar? Adakah malam Qadar itu di dua hari? Saya baru hujah-hujah semacam ini yang ingin memasuki pada arena permasalahan. Sering saya istilahkan orang kalau sudah ke pojok biasanya itu pakai jurus ngawur. Orang kalau sudah tenggelam biasanya itu pakai megang sembarangan sampai rumput pun dipegang. Apa hubungannya antara malam Lailatul Qadar dengan penetapan awal hari raya dan awal puasa. Nggak ada. Ini kita jadi kok. Ayo nanti malam malam berapa yuk? <laughs> malam dua lima enggak juga malam dua empat enggak juga gitu ya hmm. ada yang mengatakan malam dua tujuh, yang benar yang benar bu malam tujuh, malam 26 gitu. Ini Indonesia enggak, karena jangan jauh-jauh lebih. Indonesia saja. Malah kalau kalau kita juga bilang. Dan salah satu di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam Lailatul Qadar tidak bisa terdeteksi. Rasulullah mengatakan hiya lailatun talqatun samhah la harrah wa la barida. Rasulullah mengatakan malam itu adalah malam yang tenang, yang sumringah keras yang tidak panas tidak dingin. Sahabat bisa mendeteksi dengan diri kayak tadi. Tidak panas, nggak dingin. Mana mas? Panas. Dingin nih. betul? gak jelas dong. Gak jelas. Jadi malam itu tanda malamnya nggak terlalu jelas. Tadi nggak belajar. Ada yang bisa memprediksi tapi nggak jelas. Yang bisa diprediksi pada harinya itu pun sangat gak nampak. Jadi semacam itu. Kemudian yang kedua, apakah malam melihat terobosan terjadi dua kali? Nggak perlu dibahas malam Lailatul Qadar terjadi semalam. Semalam. Kapan itu terjadi? Allah perhatikan. Malam Lailatul Qadar Indonesia kapan terjadi? Allah yang penting Ramadan. Di Saudi kapan terjadi? Allah yang penting Ramadan. Penting Ramadan. Kenapa kita itu mempermasalahkan mencari-cari masalah yang sebenarnya nggak butuh dipermasalahkan? Yang butuh dipermasalahkan mirip-mirip dengan bulan sebelumnya. Sampai pun kalau itu adalah hanya itu eh, itu fitrinya, apa itu puasanya satu, satu dunia, tetap ada masalah. Ustaz, kalau di sini sudah subuh, kan di Saudi masih malam. Berarti malaikatnya pindah sana. <laughs> Wallahi, pertanyaannya orang-orang gitu Ustaz, kalau di sini malam, Lima rakaat berturut-turut. Kalau di Amerika kan siang. Lu mereka itu sudah malam berturut-turut atau malam berikutnya enggak? Ya Allah malam ya. Antum ngapain tanya itu? Yang penting jangan tanya kapan yang berboda. Yang dari pertanyaan, anda ambillah kata dari sabda Rasulullah. Rasulullah ada orang Arab Badui, wong Deso, bukan seorang ulama, dia itu tanya datang-datang ke masjid Nabawi mengatakan ya Rasulullah masa Ya Rasulullah, kapan tuh hari kiamat itu? Kapan? Rasulullah mengatakan, Wa mada a'dadtaha Ya wali bulan, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Kapan kiamatnya tidak perlu? Mau terjadi besok, mau lusa, mau tahun depan, mau Desember 2012, gitu. Mau ini, mau itu, nggak perlu hari kiamat kapan. Yang penting perintah kata Rasulullah, wa mada dattalaha apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat toh akhirnya kau gak ketemu hari kiamat kau mati ini maka dia mengatakan jadi ya Rasulullah saya itu gak persiapan sholat gak persiapan zakat gak persiapan puasa puasa saya dari saja ya Rasulullah Soal saya dari saja. namun saya punya andalan pamungkas satu ini uhibullah wa Rasulullah. saya cinta Allah dan Rasulullah maka Rasulullah mengatakan, Innaka ma'aman ahbab. Ya ya ahi, wa saudaraku, engkau nanti akan bersama orang-orang yang kau cintai. Di mana Rasulullah berada di hari kiamat? Di surga. Rasulullah mengatakan, engkau nanti akan bersama orang-orang yang kau cintai. Anas mengatakan, Sekarang mendengar di sini, Allah kata Anas, sejak saya masuk Islam sampai sekarang saya belum pernah bahagia sebahagia hari itu tatkala mendengar Rasulullah mengatakan antama mahabab engkau bersama orang yang kau cintai kata Rasulullah demi Allah saya cinta Rasulullah saya cinta Abu Bakar saya cinta Umar dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mempersatukan saya dengan mereka kata dan sekarang pada zaman saya katakan Allah menjadi saksi bahwa kita cinta Rasulullah kita cinta Abu Bakar kita cinta umat, kita cinta anak, kita cinta para sahabat, kita cinta para ulama. Dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah mempertemukan kita dengan mereka nanti. Tapi cinta bukan tulisan, Cinta itu bukti. Bukti yang paling nyata cinta apa orang sekalian? Ikuti eh, orang yang kau cintai. Kalau Rasulullah mengatakan, jangan bagi kita, Anda bagi kita, teman mengatakan saya cinta Rasulullah, cinta di bibir, bukan cinta di hati. Rasulullah mengatakan termasuk di antara sunnah fitrah motong kuku. Ya Rasulullah mata kuku aja nggak boleh dipotong, nggak boleh dipanjangkan. Cinta di bibir bukan cinta di hati. Tetapi Rasulullah mengatakan bahwasanya di antara sunnah sunnah itu adalah manjangkan jenggot. Ya Rasulullah, nggak pantas Rasulullah menjangkan jenggot. Jenggot tipis, gitu kan? Cinta, di mana cinta Anda wahai akhi, wahai saudaraku? Cinta bukan di lisan, cinta butuh pengorbanan dan pembuktian. Begitu juga yang ada kita di sini. Kalau tadi mengatakan bertanya bagaimana malam terkodarnya, nggak usah dijawab malam terkodar. Saya katakan apa yang engkau persiapkan menghadapi malam itu. Anda terawih, masa nggak tidur, bagaimana Rasulullah Bahwasanya bagi selama Ramadan terakhir itu syaddan izarahu, menyingsingkan lengan baju, menghidupkan malam-malam atau malah ribut blonjo. Paham. Ribut ini sih mengirim ngono kok dari kota. Gitu ya. Yang perlukan kapannya? Apa yang Anda persiapkan untuk menghadapi malam Lailatul Qadar? Sudah sudah sudah bro, malam Qadar? Jalan sampai detik ini saya belum melihat tanda-tandanya. Kan Allah Karena tahun kemarin itu semuanya luput. Semua teman-teman saya tanya, Wallahu a'lam, nggak ada yang melihat tanda-tandanya dengan jelas. Padahal kita mati dengan cermat peristiwa-peristiwa perharinya. Tapi Wallahu mudah-mudahan belum sehingga yang masih masih yang malam beribadah yang masih merajin rajin itu semangat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yang mulia. Wallahu Itu adalah pertanyaan terakhir dan ini adalah jawaban terakhir. Maka di penghujung acara ini saya Allah ibadah sekalian sama sekali tidak ingin mengucap satu golongan. Saya sama sekali tidak ingin untuk mengucap satu kelompok. Yang saya inginkan, yang kita inginkan di majelis ini adalah apa yang dulu dikatakan oleh Nabi Rasulullah SAW dan selama kata saya hanya ingin memperbaiki kondisi semampu saya. Inilah yang saya sumbangkan untuk Allah. Inilah yang saya sumbangkan untuk agamanya Rasulullah. Inilah yang saya bisa sumbangkan untuk mempersatukan kaum muslimin di tengah perpecah belahan kaum muslimin yang ada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pertemuan berbarokah dan menjadikan majelis kita majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri subhanallah wa bihamdihi asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa ala wa sahbihi.